Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati Religi Inspirasi motivasi. 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin ya Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya yul mursalin Wa ala adihi wa ashabi ajmain Amma ba'du Sahabat radioku dimanapun anda berada Senangnya pada pagi hari ini Kembali saya Ozan Fauzan Dan ditemani dengan Ozi Fauzi di edisi 11 Oktober 2011 atau berdepatan dengan 13 Zulqa'adah 1432 Hijriah Tentunya dalam satu program acara yaitu Benang Merah ya iya. Sahabatku Di program ini sahabat bisa mendengarkan Dan sekaligus berinteraksi tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu ya Yaitu tentang mengenai hukum halal haram maupun sunnah bidah ya hmm, yang telah banyak dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu. Dan di awal ini, sahabat, Ozan akan sapa sahabat-sahabat radioku, hmm, baik yang via langsung mendengarkan di frekuensi kami ya, yang kami pancarkan di 98,5 FM, yaitu di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan via radio streaming kami, hmm, yaitu yang langsung baik yang melalui via Winem ya ataupun yang langsung me mengakses website guru kami Buya Yahya yaitu di www.buyayahya.org atau website radio, radioku ya yang beralamatkan di radioonline.com ya www.radioonline.com radiokuonline.com ya uh -uh. Dan sahabatku bisa berinteraksi dengan kami baik melalui via telepon ya untuk eh, sahabat-sahabat uh, yang wilayah Cirebon dan sekitarnya yaitu di 0231 252 2549 ataupun via pesan singkat ya di 081 321 461 079 atau juga uh, sahabatku bisa bergabung dengan kami melalui via Yahoo Messenger kami di radio underscore q at yahoo.com Kami ulangi radio underscore q u dibaca q ya at yahoo.com Anda bisa bertanya langsung ya ataupun mungkin menambahkan dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan juga Ozan tidak lupa uh, menyapa semua sahabat ya yang ada di wilayah Jawa dan sekitarnya maupun di wilayah Sumatera, Kalimantan dan wilayah Indonesia yang lainnya yang mendengarkan lewat radio streaming kami ya ataupun mungkin lewat radio-radio lokal yang memang memancarkan ulang kembali suara dari radioku seperti radio Darul Mustafa di Lumajang, Wadi di beberapa tempat ya dan uh, Bogor dan Sumedang atau Arisalah Radio Palembang, Lubuk Linggau dan Radio Esen di 97,2 FM Bontang serta Radio Mamba Solihin ya yang ada di Kirsik sana. Baik sahabatku, uh, dimanapun Anda berada tentunya pada program Benang Merah ini kita langsung ditemani oleh narasumber kita ya, yaitu tidak lain dan bukan guru kami, yaitu Buya Yahya yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah berada di studio ya dan menjumpai sahabatku semua di ruang dengar sahabatku. Dan kami ucapkan selamat bergabung buat sahabat-sahabatku yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya maupun di wilayah Indonesia. Khususnya dan juga mungkin pada umumnya adalah wilayah-wilayah lain yang bisa diakses ya yaitu di seluruh dunia tentunya bisa mendengarkan suara kami lewat radio streaming kami. Semoga dengan gabungnya bersahabatku sahabatku semua di program ini, Anda mencoba untuk berlangkah ya, mengawali kegiatan Anda dengan satu hal yang positif. Dan semoga ini bisa bernilai satu ibadah. Baik sahabatku, kita sapa dulu guru kami Ibu Yahya yang alhamdulillah sudah berada di studio pada iya. pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bu ya pagi hari ini? Sehat atas doa para pendengar semuanya Semoga para pendengar semuanya yang baik ada di Cirebon, di luar Cirebon, uh. senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semakin cinta amin, kepada Allah. Amin, amin. Cinta kepada Rasulnya, cinta kepada ahli baitnya Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad dan lebih bisa menghargai para ulama-ulama, menghormati para ulama amin. yang akan mempermudah hati mereka untuk patuh dengan fatwa para ulama. Amin dan yang akan kami hadirkan nanti bukan fatwa kami barangkali yeah, yeah. harus disampaikan kepada semua yang uh, pendengar dimanapun bukan fatwa dari Al-Bahjah atau dari Buya Yahya tapi semata-mata ini kami ambil dari para ulama-ulama terdahulu kita tidak membuat fatwa baru <laughs> ya, kita bukan siapa-siapa kita hanya <laughs> menukil fatwa yang yang sudah disebut oleh para ulama-ulama terdahulu baik, baik terima kasih Bu ya. dan Kang Ozi, yeah. uh, tema kita pada hari ini apa ini Pak Kang Ozi? Kauzan tema kita pada pagi hari ini adalah hukum bagaimana seorang wanita itu bepergian. Bepergian ya. Karena fenomena sekarang itu banyak dengan istilahnya yang sok berani ya Kang Zan ya. Yeah, saya uh. itu kan hebat ya. Saya itu kan berani, <laughs> saya tahu jalan, saya akan keluar sendiri, ke iya. sana yeah. sendiri, itu sendiri. Padahal Islam sendiri kan mengatur bagaimana agama itu benar-benar memuliakan seorang wanita. Seorang wanita. Sehingga uh. apa? Sehingga di dalam Islam ingin bahwasanya seorang wanita itu kemanapun berada, dimanapun dan mau kemanapun dalam keadaan hmm aman, Kang Zan ya. Iya betul. Di rumah pun aman, dalam bepergian pun dalam keadaan aman selalu gitu. Mm-hmm. Ya, sampai-sampai di uh, zaman ini ya, iya. banyak sekali wanita yang bepergian walaupun sampai terkadang beberapa hari dalam perjalanan ya, iya, Kang Zia beberapa hari. Ya. Saking jauhnya iya, gitu ya. Iya. Padahal kita menggunakan uh, apa namanya? transportasi, Transport, kereta iya. api iya. maupun iya. sampai menginap iya. ya di perjalanannya. Iya, ya. iya Masya Allah. Dan bagaimana nanti kita dengarkan tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu ya. Iya. Uh, tentang kemuliaan seorang wanita yang dijaga iya. selalu oleh Islam ya tentunya iya, Kang Ozi ya. Iya. Baik sahabatku dimanapun anda berada kami ulangi lagi kepada sahabatku ya Di awal sebelum kita masuki inti acara Yaitu Ozan kembali mengingatkan kepada sahabatku semua Untuk bisa langsung bergabung ya Dengan SMP Center guru kami Bu Yayah ya yaitu dengan cara mengetik uh, eh, rek pagar nama Anda, pagar kota Anda tinggal, pagar umur dan kirimkan ke 083 823 80000. Kami ulangi. Anda bisa ketik dengan rek pagar nama pagar kota pagar umur sebagai contoh ya. Anda bisa ketik rek pagar Ozan pagar Cirebon Pagar 37 dan kirimkan ke 083 823 ribu dan Anda akan dapat mendapatkan SMS langsung dari guru kami Bu Yaya ya yaitu berkisah tentang jadwal dakwah guru kami Bu ya yang baik yang ada di wilayah Cirebon sekitarnya maupun di wilayah-wilayah lain yang memang kami uh, guru kami memiliki jadwal di sana dan juga Anda bisa mendapatkan tausiah dari guru kami dan juga Mutiara Hikmah ya langsung dari HP guru kami ke HP sahabatku semua yang sudah bergabung secara gratis ya sekali lagi Ozan sampaikan secara gratis karena belakangan ini Kang Ozi ya iya banyak penipuan-penipuan lewat SMS. <laughs> Ternyata begitu registrasi terpotong ya. Terpotong ya. dan setelah unrek pun sama tetap terpotong. Nah, Terus, sekarang ya kita registrasi saja, ya. kita dapat gratis dan tidak terpotong sedikit Sama sekali Kang Ozan ya. Kalaupun kita daftar dengan jatah SMS gratis itu pun bisa. Ah, ah. oh bisa Kang Ozan ya. Iya, jadi hmm. bukan harus kita punya pulsa. Hmm. Kita punya jatah SMS gratis lalu kita gabung. Iya. Masya Allah, kita bisa bergabung dengan komunitas SMS yang terguru kami, Bu Yaya. Ya. Dan mungkin sebagai catatan buat sahabatku semua yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan mungkin di wilayah Indonesia yang ingin bergabung, terutama di nama kota ya, Ozan harapkan jangan tulis kota atau kabupatennya. Hanya nama kotanya, misalnya Cirebon cukup dengan Cirebon walaupun iya. Eh, letaknya ada di kota ataupun kabupaten. Langsung Ini maksudnya misalnya. agar bisa dikelompokkan nanti. Hmm. Berdasarkan nama kota barangkali iya. ada satu informasi khusus ya untuk kota-kota lain. Cirebon, iya. nah, jadi kita tidak terlewat nantinya. Baik sahabatku, ah, kita akan uh, melangkah ke acara kita pada pagi hari ini di program kita dan kita akan bagi dua sesi ya. Yang pertama adalah penjelasan tentang uh, tema kita pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita guru kita Bu Yayah ya. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab di mana Anda bisa berinteraksi dengan kami. Baik sahabatku, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari guru kami Bu Yayah ya tentang tema kita pada pagi hari ini dan kepada beliau Bu Yayah ya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Topik yang akan kita angkat pada pagi ini para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Terlintas begitu saja di saat melihat keramaian orang mempersiapkan naik haji di situ banyak orang berkian dan tiba-tiba terset uh, ada suara masuk ke telinga kami sebagian orang yang begitu uh, keras mengatakan bahwa eh, perempuan pergi haji kalau tidak dengan mahramnya adalah tetap haram tidak sebagai ibadah di iya. sisi lain banyak wanita-wanita kita yang begitu mudahnya meninggalkan rumahnya untuk bepergian di waktu di perjalanan yang jauh tanpa ditemani makrom Ada dua kutub ekstrim di sini yang yang iya. satu begitu oh, sempit dalam membatasinya, yang satu ternyata longgar karena kebodohannya atau tidak mengerti sehingga perlu sekali kami menghadirkan bagaimana bepergiannya orang yang lagi mau naik haji kemudian atau yang lainnya maka kita akan angkat uh, permasalahan yaitu bepergiannya seorang wanita di saat tanpa ditemani oleh mahram. Mahram dahulu yang perlu kita ketahui, mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengannya dari bapak, dari kakek, dari anak, dari cucu, paman. Itu semuanya adalah mahram yang tidak boleh dinikahi dan syaratnya mahram yang menemani adalah Makrom yang berakal dan makrom yang balik <laughs> bahkan sebagian mengatakan yang tidak terbukti ke, ter, ter, ter, terbukti kefasekannya tetapi itu tidak sebab biarpun laki-laki itu fasek itu biasanya masih punya kecemburuan terhadap yeah. adik perempuannya nah, tapi memang sebagian mengatakan kalau seorang laki-laki fasek tidak boleh menemani adik perempuannya dan mungkin saat ini bisa saja diterapkan yang demikian ini sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh saudara dengan saudara melakukan perzinaan semoga Allah menjaga anak kita semuanya ini hanya karena lemahnya pendidikan atau rendahnya atau oh, jarangnya atau kurangnya pendidikan agama bagi mereka-mereka semuanya jadi bepergiannya seorang wanita ini bermacam-macam yang pertama adalah barangkali ada beberapa keadaan yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah wajib. Disepakati bolehnya bepergian seorang wanita di tempat yang sangat jauh sekalipun di saat darurat. Yang pertama ini, keadaan yang pertama adalah di saat wanita itu berada di satu tempat yang tidak aman akan kehormatannya dan agamanya. Ya. Kehormatan dan agamanya di kampung yang naudzubillah. Di situ yang namanya perzinaan mudah terjadi pemerkosaan pokoknya tidak aman ya yang dikhawatirkan akan uh, kehormatannya akan ternodai atau agamanya di negeri yang kafir darul harb hmm. maka di saat seperti itu disepakati oleh para ulama wanita ini boleh meninggalkan tempat tersebut untuk mencari keselamatan jadi boleh tanpa ada nunggu mahram tidak usah nunggu iya. jemputan yeah. yang penting cepat meninggalkan tempat tersebut demi keamanan dirinya sendiri. Ini ini, bayangkan Masya Allah, meninggalkan negeri kafir, negeri harap, darul harap, ya. untuk menuju negeri yang lebih aman. Tetapi sekarang sebaliknya hal ini yang terjadi dari wanita muslimah dari negeri yang baik-baik <laughs> ternyata hanya mencari uang nanti di negeri yang tidak Kurang ada baik, agama ya. di sana bukan negeri Islam negeri agama nah, ini yang perlu harus kita uh, sampaikan di tempat semacam ini tentunya harus kita sambil berdoa kepada mereka yang sudah telanjur pergi ke negeri perang negeri haram negerinya orang kafir sekali itu diberi oleh Allah penjagaan aman dan sebagainya yeah. dilindungi oleh Allah ini hanya masalah hukum yang perlu kita sampaikan adapun di saat adanya pelanggaran bagi kaum muslimin atau muslimat maka yang perlu kita panjatkan terlebih dahulu adalah doa kepada Allah semoga Allah memberikan keinsyafan kesadaran kepada mereka dan perlindungan nah dan setelah itu kita memberikan ilmu yani ilmunya seperti ini jika bepergian eh, kalau bepergian tidak meninggalkan dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik itu adalah tempat yang uh, kafir tempat negeri kafir darul harb kepada darul islam itu adalah diperkenankan biarpun tanpa ditemani oleh mahrum. siap mahram uh, termasuk meninggalkan dari tempat yang naudzubillah di situ adalah yang namanya perzinaan kehormatan wanita iya. sudah tidak ada sehingga yang ada kan sebagian tempat nah untuk bila ada biarpun di negeri seperti apapun ada satu kampung yang semacam itu. Kalau memang benar-benar semacam itu perzinahan sudah tidak menjadi uh, tidak di, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, maka hijrah dari tempat itu boleh demi keamanan dirinya. Itu yang pertama dan ini disepakati oleh para ulama dalam hal-hal yang semacam itu. Kemudian ada lagi keadaan yang kedua adalah memberdukinya seorang wanita untuk melaksanakan uh, ibadah haji yang wajib. Nah, ibadah haji yang wajib. Artinya ibadah haji yang pertama atau ibadah haji yang dinazarkannya. Sebab haji itu ada dua ya, karena dinazarkan atau karena ibadah haji yang pertama bagi seorang seorang yang sudah mampu orang-orang seorang seorang laki seorang muslim dan muslimah. Ya. Nah, kalau bepergiannya itu adalah untuk melaksanakan haji yang wajib termasuk umroh yang wajib, maka jumhur ulama jumhur ulama mengatakan tetap harus ada mahramnya. Barangkali ini fatwa yang tidak melihat fatwa yang lain ini yang dimunculkan sebagian orang yang meragukan sebagian ibu yang mau bepergian haji tiba-tiba uh, uh, menjadi gundah hatinya ragu karena mendengar fatwa fatwa yang satu ini ya. padahal ada pendapat yang lainnya. Ini fatwa mengatakan bahwa tidak diperkenankan seorang wanita untuk melaksanakan haji sekalipun biarpun itu haji wajib jika tidak dibarengi dengan mahram, tidak beserta anaknya atau suami. Suami itu yeah. adalah biarpun bukan mahram akan tapi dalam riwayat disebutkan illa ma'adi mahramin atau zaujin gitu atau ya. Hmm. Ah, nah di situ diartikan para ulama suami juga termasuk ya karena suami artinya, intinya orang yang menjaga kehormatannya dari keluarganya iya. yang yang mahram. Suami termasuk yang menjaga kehormatan. Lah itu tidak diperkenankan menurut jumhur ulama termasuk di dalamnya adalah madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad bin Hambal nah, dalam riwayat juga Imam Malik juga yang seperti itu nah, kemudian ini adalah cicat untuk melaksanakan ibadah haji, haji atau pepergian yang pertama. yang pertama haji yang wajib ya. atau haji yang dinadarkan ya. dia sudah terlanjur nadar ya ya. nah, kemudian uh, menurut uh, madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu Bepergian haji dan umroh yang wajib saja ya iya. Atau sesuatu yang wajib hukumnya Asalkan wajib di situ ah, memang ada apakah wajib yang lainnya dimasukkan dalam bab ini ternyata para ulama dalam madhab Imam Syafi'i memasukkan kewajiban-kewajiban yang lain intinya bepergian wajib boleh tanpa mahram tapi ada ada dua syarat iya yeah. yang pertama adalah biarpun tidak dengan mahram tapi dengan nisa thiqat. Wanita-wanita yang bisa dipercaya. Wanita-wanita yang bisa dipercaya urusan agamanya. Ini wanita rombongan berarti. Rombongan. Iya. Wanita yang bisa dipercaya dalam urusan agamanya. Ini rombongannya. Rombongan wanita wanita bukan wanita fasik. Kalau wanita pezina semuanya ya tidak boleh berkumpul iya. dengan mereka. Akan tapi wanita yang memang ya tidak terbukti tidak terbukti dia itu melakukan dosa-dosa gede bukan yang biasa melakukan kemaksiatan secara terang-terangan itu boleh melaksanakan ibadah haji dan ini yang memudahkan ya yeah. madhab syafi'i pendapat ini yang memudahkan dan uh, sehingga wanita haji di Indonesia ini insya Allah lah orang haji tidak ada ya ya orang haji memang ada yang fasek kan akan tapi di antara satu rombongan pesawat atau rombongan bis itu tentu ada wanita-wanita yang bisa dipercaya yang didampingi oleh suaminya yang juga jujur dan benar ya iya. itu jadi ini sangat memudahkan pendapat ini dan ini adalah pendapat yang dikukuhkan oleh madhab Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Malik ada sebagian madhab Malik memfatwakan yang ini ini jadi tidak disyaratkan tapi syaratnya harus dengan wanita tikot wanita banyak dan kedua adalah aman di dalam perjalanan tentunya artinya aman di dalam perjalanan tidak bakal terganggu oleh sesuatu hanya gara-gara tidak ada lelakinya yeah. Iya. nah, baik ini adalah masalah bepergian untuk melaksanakan ibadah haji kemudian untuk bepergian yang lainnya selain melaksanakan ibadah haji Tentunya pergian-pepergian yang sifatnya mubah atau sunnah, umroh tambahan, haji tambahan. ya. Kalau itu, itu sudah disepakati, tidak diperkenankan oleh para ulama semuanya melakukan hal-hal yang tidak wajib itu yeah. itu hukumnya adalah haram. Nah, ini yang perlu kami kami tegaskan sebelum kami menyentuh kepada dalilnya para ulama. Yeah. Memang sebetulnya tidak perlu berdalil gitu, kita karena dalil itu kerjaan para ulama, tapi untuk menguatkan untuk memberikan ketenangan batin kita ini yang karena saat ini banyak fitnah orang sok berdalil berdalil, yeah. maka nanti kita akan hadir dalil. Itu globalnya semacam itu. Jika bepergian untuk yang sunnah, eh, maka bepergian. Mohon maaf tadi sebelum kita batasi bepergian yeah. sejauh mana ya. Yeah, nah, iya, nanti insya Allah kita jelaskan. Yeah. Bepergian yang jauh yang melebihi daripada mm, jarak yang bisa dikosor 84 iya, yeah, kilo. kilo. Jadi lebih dari itu termasuk haji tadi kita bahas. Yeah. Jadi kalau bepergiannya seorang wanita selain daripada tadi dua, berarti ada dua. Baik, yang ketiga ya ini ya. Yeah. Jadi yeah. yang ketiga bepergiannya seorang wanita ada dua macam. Hmm. Tempat yang pendek dekat sama hmm. tempat yang jauh. jauh. Yeah. Nah, Tempat yang pendek itu adalah dekat itu adalah di saat tidak melampaui masa masafatul qasri, jarak yang boleh dikosor. Sebelum 80 km. Sebelum 80 km. Iya, Adapun perjalanan yang panjang adalah lebih dari 84 km. 84 km. Nah, nah di saat seperti ini kita bahas dahulu tentang yang uh, apa namanya yang pendek dulu atau yang pandang dulu yang pendek yang dulu aja lah ya. berpergiannya wanita di jarak yang kurang dari 84 yang kurang kilo. dari 84 kilo ya. ya ini ada pendapat yang pertama ini adalah diambil oleh uh, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sama tidak ada beda antara bepergian pendek dan jauh menurut Imam Abu Hanifah di situ memang uh, selagi itu bukan yang wajib maka perempuan pun tidak diperkenankan demi kehormatan seorang wanita Wah. biarpun misalnya hanya beberapa <coughs> kilo saja karena ya dikhawatirkan dan ini sebetulnya penghormatan yang luar biasa kepada wanita agar pergi kemanapun ada yang mendampingi ada yang yeah. mengawal ya yeah, iya, sekarang yeah. orang pergi perlu pengawal <laughs> kalau ada wanita di, di mendapatkan pesan syariat semacam ini katanya en so kenapa pergi aja pernah wanita harus <laughs> dilihat telu diikuti terus dikuhuntit terus memangnya mau dicurigain melulu <laughs> ada sebagian orang ngomong begitu oh bukan dicurigain anda dimuliakan wahai wanita anda dihormati agar anda tidak agar tidak ada yang berani mengganggu anda iya. sekarang yeah. lihat presiden saja keluar perlu mengawal. <laughs> Ya Anda dikawal kok tidak mau ini kan aneh. Ya, ya memang kalau sudah orang aneh ya aneh sepanjang hidupnya ya aneh. Kalau ada wanita dikawal suami, cuman permasalahannya kan tidak semua suami bisa mengawal. Sudahlah kalau suami Anda tidak bisa mengawal, Anda bukan harus mengatakan tidak perlu kawalan, tidak. Anda tetap perlu dikawal demi kemuliaan bagi anda wahai wanita. Iya. Ini menurut madhab yang di madhab Imam Abu, Abu Hanifah radhiyallahu anhu eh, ini berbeda dengan jumhur ulama. Kalau madhab Abu Hanifah biarpun pendek ya jika itu adalah tempat yang yang yang uh, bahkan sampai derajat kalau seandainya dia minta uh, apa namanya pertolongan, uh, uh, pertolongan sehingga iya. jauh untuk bisa menjangkaunya. Tapi tapi ini memang ya kalau mau dipatuhi luar biasa ya. Iya. Sehingga perempuan itu biar hanya di tempat-tempat yang aman, aman saja dia tetap cantik, tetap baik, tetap tidak macam-macam. Itu adalah pendapat yang uh, ya, diambil oleh Imam Abu, Abu Hanifah radhiyallahu dan itu dijelaskan oleh para surah-surah dalam bata Ihsan ayah eh, Hasyah Ibn Abidin juga disebutkan tapi ini berbeda dengan jumhur ulama empat tiga madhab yang lainnya yaitu Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal harus ada uh, di perjalanan yang panjang ya. Iya. Uh, yang tidak diperkenankan adalah perjalanan yang Pendek. panjang dan uh, kemudian uh, ini yang pertama ya menurut madhab Imam Abu Hanifata radhiyallahu anhu. Adapun menurut madhabnya imam yang lain, Imam ash syafii uh, eh, dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, selagi itu adalah kurang dari berapa 80 km tadi, maka dia cukup dengan izin dari sang suami jika tempat itu tempat yang belum biasa didatangi. Kalau tempat yang biasa itu cukup kesepakatan dari awal. Misalnya, "Bang, saya mau kerja di sana lo ya." Oh iya. Tujuannya apa ini? Jangan mengatakan, pokoknya jangan suudon lah wahai para wanita terhadap syariat Nabi Muhammad. Iya. Kadang-kadang yeah. ada orang suudon. Kalau suudon tuh Allah menjelekkan hati anda. Anda kenapa gini aja curut izin? <laughs> Subhanallah. Nah kalau Anda terlambat kan nyarinya jelas ya. Kan iya. tidak tahu barangkali ada yang mengganggu Anda. Kalau suami tahu, kamu pergi kemana? Aku pergi ke tempat ini. Oh ya. Lama, sampai jam berapa? Sampai sore. Lah kok sore belum datang? Apakah Anda enak kalau dijemput akhirnya? <laughs> Enak enak. Kenapa kamu terlambat? Oh nggak apa-apa. Oh kirain ada apa-apa. Nah ini sebenarnya memuliakan wanita. Memang ada, ada sebagian wanita yang memang ini gaya hidupnya orang Barat itu <laughs> sudah di meracuni mereka dipikir dengan jalan sendiri ini adalah suatu Hebat. kemuliaan. <laughs> Dipikir ini satu kemuliaan. Bahkan pernah suatu ketika ada orang yang merasa dirinya adalah istrinya seorang alim di di satu tempat Hmm. Akhirnya waktu kita berbicara tentang kemuliaan wanita di saat hak pergi harus ditemani apalagi bepergian yang jauh harus ditemani oleh mahramnya. Ternyata dia mengangkat suara lantang setengah mengejek syariat. Hm, saya itu dari Surabaya Jakarta berangkat sendiri aja nggak ada masalah. Ini kok repot bener. <laughs> Subhanallah. saya akhirnya karena dia merendahkan syariat Nabi Muhammad, kami pun di di di, di di mimbar di apa di forum tersebut kami hanya bercerita cobalah ada di antara kali Anda para pendengar, para hadirin semuanya untuk membawa alat shooting. Ada dua wanita yang hendak pergi ke Jakarta. Yang satu adalah wanita yang kemanapun tidak pernah kecuali harus dengan suaminya. Lihatlah dari awal via perjalanan sampai di Jakarta dan kembali lagi. Alangkah bagaimana kira-kira yang baik yang mana? Yang ditemani oleh sang suami lihat mau beli tiket pun suami yang membelikan, istri suruh nunggu. Setelah itu naik ke atas apa nyebrang pun ternyata dijaga oleh sang suami. <laughs> Angkat tasnya ke atas kereta pun suami yang mengangkatkannya, lalu didudukkan di kursi yang baik. Kemudian sampai di Jakarta, mau ke kamar mandi pun ternyata tas-tasnya yang megang adalah suami, suami. dan istri begitu mudahnya masuk. Terus sampai balik lagi. Ini adalah istrinya, ini wanita yang pertama. pertama. Coba yang satu yang sok hebat pergi sendiri kasihan bener tuh ngantri beli keret karcis, mau ngangkat tas sendirian, mau kamar mandi bingung. Ah, mau nyebrang saja. Ha, coba dia kan. Ha, wanita itu malu akhirnya. Jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad. Hmm. Perlu direndahkan orang merendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau Anda ternyata wanita yang belum bisa ditemani oleh mahram Anda, mungkin suami atau adik, cukup Anda menengadahkan tangan, "Ya Allah, aku ingin dimuliakan oleh kaum laki-laki, aku ingin dimuliakan oleh mahramku, aku ingin dimuliakan oleh suamiku, sehingga kemana pun pergi aku disertai oleh suami." Kenapa sih nggak mau doa begitu? <laughs> ada sebagian orang mengatakan, "Kok aneh ada wanita didampingi oleh sang suami nggak mau?" Kan aneh. <laughs> Bagaimana didampingi oleh kecintaannya kau tidak mau? Ada yang rusak barangkali di hatinya dunia ini. Ini adalah hal-hal yang harus harus kita kita sentuh hati kaum wanita ini. Beberkian dengan suami alangkah indahnya, dengan mahram, dengan abangnya, dengan bapaknya. Kalau dengan sendirian mohon maaf ya. ini <laughs> orang-orang yang fi qalbihi maradun yang di hati mereka ada sakit memperhatikan cara berlenggang Anda, kecantikan Anda, semuanya Anda. Masya Allah, orang mungkin menggoda Anda. Tidak pernah ada terjadi pemerkosaan di saat ada bapak dan ada Iya, anaknya yang normal iya, nah, atau iya. saudaranya. Pemerkosaan bagaimana terjadi? Di saat perempuan bepergian sendirian, dan sebagainya. Itu makin kenapa kita tidak belajar dari ini semuanya? Syariat Nabi Muhammad dan syariat paling dahsyat. Nah ini, jadi bepergian yang dekat itu menurut madhab jumhur ulama adalah boleh tanpa ditemani mahram tapi tetap harus dapat izin, izin jika tempat itu adalah tempat yang baru atau tidak iya. pernah diketahui oleh sang suami tujuannya adalah barangkali terlambat atau apa mudah mencarinya. Iya. Tapi kalau sudah tempat yang sudah disepakati, maka sang istri tidak usah perlu izin misalnya ke kantor, ke iya. sekolahan, itu boleh boleh saja tidak ada masalah. Karena kalau ada apa-apa terlambat sang suami bisa langsung ke tempat itu. Ini amanat wahai kaum wanita. Kalaupun Anda ingin menambah, katakan bahwasanya saya nanti akan akan menambah pergi mau ke pasar sekalian. Yeah. Jadi <clears throat> jangan sampai suami nanti itu mencari Anda mencari. susah <laughs> di saat Anda perlu pertolongan. Ini yang harus kita perhatikan uh, wahai para wanita yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berdoalah Anda seperti itu. Berdoalah yang ya Allah berikan saya suami yang selalu lengket kepadaku ngantarkan aku kemana mana kan iya. enak begitu. Menghormati, memuliakan ini. Jangan sampai terlebetik di hati Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu semua menjadi menjadikan wanita itu tidak mulia. Karena apa? Merendahkan syariat berhak untuk direndahkan oleh Allah. Yang memuliakan syariat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berdek, yang yang tempatnya dekat ini harus dengan i izin. Iya. Ini menurut madhab jumhur ulama. Nah, iya. sekarang bepergian uh, ke tempat yang jauh selain daripada yang pertama dan kedua tadi. Iya. Bepergian di tempat yang jauh selain dari untuk mening meninggalkan tempat yang membahayakan sama meninggalkan negeri negeri Arab, negerinya orang kafir. Kalau tadi negerinya orang kafir boleh seorang wanita meninggalkan negeri tersebut iya, ya tanpa mahram. sekalipun. Itu disepakati nggak ada yang khilaf dalam iya. hal ini. Yang kedua untuk melaksanakan haji dan umroh yang wajib, maka seorang wanita saat itu boleh menurut menurut uh, madhab Imam Syafi'i di saat ditemani dengan eh, wanita yang thiqat, wanita iya. yang bisa dipercaya. Kemudian ini di saat bepergian jauh bukan untuk yang wajib Bepergian jauh di saat bukan untuk yang wajib ini disepakati oleh para ulama bahwasanya itu tidak diperkenankan, Neng, <laughs> ya. Hmm. Demi kehormatan Anda, ha, ini Anda tidak diperkenankan. Apalagi ziarah namanya wali songo dan sebagainya yang semua itu adalah sunnah. ya. Ah, jika tidak ditemani ya. mahram, Masya Allah. Bahkan ada rupanya dia tidak mengerti makna daripada menjalankan sebuah perjalanan untuk mencari kemuliaan. Barangkali ada zaman sekarang kan zaman rusak yang budaya-budaya kafir sudah masuk ke tempat kita, gaya pacaran hidup berpacaran sehingga ziarah wali sanggau dengan pacarnya kira-kira apa yang didapat <laughs> ini kan masya Allah pacaran itu sendiri adalah sudah melanggar karena makna Wala takrabuz zina saat ini adalah itu pacaran wala takrabuz zina yang dilarang itu wala takrabuz zina itu memangnya apa yaitu mulai dari SMS-an, berduaan dan sebagainya. Lah itu yang dilarang oleh syariat Nabi Muhammad. Jadi ada maka Anda tidak usah memaksa. Kalau ada ziarah Wali Songo atau yang lainnya atau ziarah kemana apalagi rekreasi <laughs> rekreasi yang mubah ya rekreasi masya Allah jika anda tidak ditemani oleh mahrum anda maka hurumnya hukumnya adalah haram sehingga sepanjang perjalanan anda anda tidak boleh mengkosor sholat istighfar harus banyak mungkin barangkali anda yang mendengar ini ada di tengah perjalanan harus hmm. banyak istighfar jika anda tidak punya mahrum iya. ini adalah hal yang sering dikesampingkan hmm. dan kalau orang mengesampingkan atau meremehkan syariat Nabi Muhammad dia akan dipersulit Sampai ada yang berkata, so, ayo kok repot saya ngantarkan kalau harus diantar sana kan perlu biaya." Benar, akhirnya dikurangi duit Anda. <laughs> kalau Anda memang khususkan, saya harus dengan suami saya agendakan itu semuanya. Allah akan berikan rezeki untuk memuliakan itu semuanya. Seorang bapak anaknya dibiarkan begitu saja pergi dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau dari Jawa Barat ke Jawa Timur, anak perempuan untuk melaksanakan sekolah. Kalau ditanya kenapa tidak kau antarkan, Pak? Jawabannya apa? Biaya, ketahuilah. Itu sebetulnya mengatakan bahasanya ternyata untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad Allah itu tidak menolong. Seolah-olah Anda ngomong begitu, itu kan kurang ajar pada Allah. Padahal selagi Anda ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad, Allah pasti bantu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yang menuju yang berjuang di jalan Allah Allah akan pasti bantu itu semua itu adalah globalnya globalnya perkataan para ahli fikih di dalam hal ini ya jadi kalau bepergian uh, jauh di luar uh, pepergian selain jauh uh, eh, selain eh, selain hmm. daripada meninggalkan negeri kafir hmm. atau meninggalkan tempat yang terjadi kemesuman, kehinaan, hmm. zina dan sebagainya atau selain haji yang wajib dan umrah yang wajib, hmm. maka pepergian jauh itu adalah tidak diperkenankan hmm. oleh para ulama. Itu disepakati jumhur ulama, disepakati oleh ulama. Nggak ada yang berbeda di dalam hal ini kecuali tadi Imam Abu hmm. Hanifah radhiyallahu itu Abu Hanifah pun adalah ya di dalam uh, Abu Hanifah di dalam bepergian yang pendek. yang pendek tadi ya yeah. berpakaian pendek bahkan Abu Hanifah di dalam berpakaian yang pendek pun tetap yeah. izin kepada tetap tidak eh, tidak di dalam ya, ke, kalau Abu Hanifah mengatakan tidak masih lu ingat tadi yang pertama oh, bahasanya iya, iya. bepergiannya seorang wanita menurut Abu Hanifah itu biarpun pendek tetap harus ditemani sebagai dengan oleh Mahram. mahramnya. Tapi menurut jumhur ulama ya. kalau bepergian yang dekat Kurang cukup dengan izin ya di iya. tempat yang uh, tempat baru. Uh, ya. Baik. Iya. Terus kemudian kemudian nah, mana hujah-hujah yang dipakai oleh para ulama di dalam hal ini? Yang sebetulnya kita tidak butuh dengan ini semuanya karena apa? Ini sudah barang jadi yang disebutkan oleh para ulama. Enggak usahlah kita repot-repot. Akan tapi apa salahnya sih kalau kita menyebut hujah untuk untuk meyakinkan saja. Nah, baik disebutkan dalam riwayat yang banyak sekali dari Nabi Muhammad oh, sallallahu alaihi wasallam Sunan Abi Daud dalam kitab Manasik Haji disebutkan la yahilu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulin illa wa ma'aha rajulun du mahram itu du mahramin minha Hadis diriwatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tidak halal bagi seorang perempuan yang bepergian perjalanan semalam kecuali uh, harus ada mahramnya. Dalam riwayat lain la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tidak diperkenankan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antusafiro yauman walilatan melakukan perjalanan sehari dan semalam dalam riwayat bari dan satu barit satu pos nah, kemudian dalam riwayat lain lagi la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tidak di ini hadis sih ah, tidak dihalalkan tidak halal maksudnya haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk antusafiro safaran melakukan perjalanan foko thalatata ayyamin fasaidan melebih dari tiga hari illa wa ma'aha abuha joli dikerjai oleh bapaknya atau akhuha atau saudaranya au atau suaminya atau ibnuha atau anaknya au du mahramin miha atau orang yang mahram dengannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Muslim dan Imam Tirmidzi kemudian dalam riwayat lain Imam Ahmad Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan la tusafirul mar'atu thalathan illa wa ma'ahadu mahramin tidak diperkenankan seorang perempuan melakukan bepergian tiga hari kecuali dibarengi oleh du mahram lah, lah ini riwayatnya kok tentang macam-macam. Ada tiga hari, ada satu hari ini. Bagaimana? Apa yang dimaksud dari itu semuanya? Imam An Nawawi rahimahullah telah sudah menjelaskan masalah yang demikian ini. Berbeda-bedanya lafat ini bukan karena berarti berbeda-bedanya lafat ini karena berbeda-bedanya kejadian. Ya. Suatu ketika ada orang datang, ada orang bepergian perempuan. Apakah boleh bepergian satu hari satu malam? Dijawab oleh Nabi Muhammad tidak. Boleh. Tidak boleh. Ada lagi tiga hari tiga malam yang Rasulullah dijawab apa? Tidak. Tiga boleh boleh. Jadi ngomong kalau ada orang mau pergi tiga hari tiga malam maka tidak boleh dia kecuali ada mahramnya. Sehari semalam gimana ya Rasulullah? Kalau ada perempuan mau pergi sehari semalam tidak boleh kecuali dengan mahramnya. Kalau satu barit, satu pos ini Mbak Masafah kosor orang ini boleh dikosor itu 84 kilo. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Orang kalau mau berkian satu barit itu adalah tidak diperkenankan kecuali dengan mahramnya. Jadi berbeda-bedanya ini bukan berarti bertentangan, tidak. Akan tapi karena banyak kejadian sehingga disimpulkan oleh para ulama adalah paling sedikitnya adalah perjalanan sehari semalam ya. Yeah. Yang diperkirakan itu adalah perjalanan wajar onta itu lalu dihitung menjadi berapa? delapan puluh kilo. 4 kilo atau iya, ya, apa itu ya, ya. Maka itulah ya, ya. Jadi yang disebut bepergian jauh itu adalah bepergian yang Melebi uh, eh, Perpergian yang tidak kurang dari 84, 84 kilo, iya. delapan 80 kilo, kilo itu dari mana itu istimbatnya? Dari barit itu tadi. Ya, jadi sehari ada itu, ada Nabi Ma Jadi biarpun satu barit itu bisa ditempuh satu jam, biarpun tidak sehari semalam, tetap. Jadi ulama itu memahami hadis Nabi itu tidak hanya mungkin tiga hari tiga malam. Berarti saya mau ke misalnya, saya mau ke Australia cuma dua jam. Berarti nggak apa-apa dong kan tidak sehari semalam kan begitu ya bukan itu makanya harus melihat ay, apa hadis yang lainnya sebab Nabi Muhammad tiba-tiba menyebut jarak sehingga dikumpulkan antara hari dan jarak sehingga disimpulkan hari itu umumnya adalah hari hari sehari semalam itu umumnya adalah uh, di apa uh, hari sehari semalam itu kalau ada perjalanan itu diperkirakan iya. mencapai yeah. 84 kilo. Jadi kesimpulannya sudahlah itu adalah pekerjaan ulama yeah. dari riwayat-riwayat yang banyak tadi mulai dari tiga hari, ada yang dua hari, ada iya. yang satu hari, kemudian satu barit, satu pas. Ini uh, disimpulkan yaitu masa fatul qasri jadi kalau ada seorang perempuan ingin melakukan perjalanan yang perjalanan itu adalah perjalanan yang boleh dikosor setelah yeah. itu yaitu 84 kilo lebih dari itu, yeah. maka dia tidak diperkenankan kecuali dengan mahramnya jika itu adalah pekerjaan yang sunnah, bepergian yang sunnah atau yang mubah. Tapi kalau wajib haji dan umroh tadi, dia boleh dengan wanita yang banyak menurut matab Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk meninggalkan negerinya yang kafir, boleh biarpun tanpa uh, dengan mahram sekalipun. Jadi ada pembahasan tiga tadi. Adapun sebetulnya ada hujah-hujah yang lain, insyaallah nanti akan kita sambung sedikit demi sedikit. Dan juga perkataan para ulama Mungkin setelah ini kita akan sambung bagaimana perkataan para ulama pendekar-pendekar ilmu hadis seperti Ibnu Hajar al haytham eh, Al-Asqalani dalam Fathul Bari Barinya menjelaskan seperti apa. Kemudian para ulama-ulama di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan madhab-madhab yang lain untuk menjelaskan riwayat-riwayat tersebut insya Allah akan kita jelaskan setelah setelah berikut ini. Baik. Baik sahabatku semua, ah, kita tadi sudah mendengarkan sebagian tentang penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini dan jangan kemana-mana eh, sahabatku semua karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radioku 98,5 FM Inspirasi قلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا من براني جميلا سواه سوف أحيا كأني أراه بين ربي لست أرجو سوى نوري لست أخشى سوى ناري لست أنسى شدى ذكري كيف ينسى حبس الهوى لست أرجو سوى يفرح الله لما نتوب يمسح شريك kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku. Inspirasi Spirit Hati. Sahabat radioku dimanapun Anda berada Kembali bersama Ozan dan Kang Ozi Tentunya di program Benang Merah ah. Baik Kang Ozi, begitu iya. Islam memuliakan yang namanya wanita Kang Ozi ya ah. Luar biasa Kang Luar biasa ya ah. Bahwasanya ingin seperti yang dipaparkan guru kita Bahwasanya wanita itu adalah uh. ingin benar-benar dimuliakan dimanapun berada ya Kang Ozan yeah, ya? iya, uh. Tidak hanya di rumah tapi di jalan pun eh, ingin, tetap dimuliakan Tetap dimuliakan iya. Baik. Apalagi sekarang yang sudah uh, ibaratnya yang namanya bepergian bepergian eh, mm -hmm. ya halangan rintangan yang luar biasa di yeah, iya, berandalan betul. ini Berandal. semakin itu ya kang Zan ya harusnya tentunya lebih ketat lah. Mhm. lagi lebih ketat lagi ya, kita harus ya. lebih berhati-hati lebih ya berhati-hati uh, dan lebih apa memperhatikan iya yeah. Gitu. kita lebih mendekat ke iya. syariat iya. Ya, aturan-aturan daripada yang Rasulullah iya, berikan maka kita akan lebih selamat iya, dan lebih aman ya Kang Uzi iya. ya iya, iya. baik untuk sahabatku semua yang dimanapun sahabat berada sahabat bisa bergabung ya <clears throat> bisa bergabung dengan kami yaitu melalui nomor telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 461 atau mungkin bisa melalui via Yahoo Messenger kami bagi sahabatku yang mengakses uh, internet kami via radio streaming kami yaitu dengan Anda meng-add Yahoo ID Yahoo Messenger kami yaitu radio underscore ku at yahoo.com Ingat ya sahabatku radio underscore u at yahoo.com Baik sahabat kami nantikan uh, penelpon di 0231 252 2549 Baik sebelum ada penelpon ada beberapa SMS yang sudah masuk di Kang yeah. cukup lumayan banyak ya Kang Ozi ya. Yeah. Uh, SMS yang sudah masuk yang kebetulan ada yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Hmm. Ada dari 963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sudah ada telepon masuk. Kita angkat dulu ya telepon ya. ya. Kang Ozi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Terputus Kang Ozi. Terputus ya? Oh, baik dicoba lagi ya buat sahabatku yang tadi sudah mencoba menghubungi dicoba lagi ha. baik sambil kita menunggu ya penelpon kembali Ozan eh, bacakan dari 963 katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh masuk lagi Baik, <laughs> Baik kita angkat lagi ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo Assalamualaikum Ya, kenapa? Tidak ada suaranya? Baik, kita nantikan lagi nih sahabatku semua ya. Nah, dicoba lagi. Baik, Ozan bacakan dulu nih yang via SMS di 963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zahro di Lumajang katanya. Bagaimana kabarnya Buya Yahya pagi hari ini katanya? Alhamdulillah. Ah, semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Amin. Amin. Ya ya saya mau tanya Buya, katanya saya punya saudara perempuan. Katanya dia kuliah di salah satu universitas di Lumajang. Dia sering keluar dengan teman laki-laki kuliahnya katanya dengan alasan belajar kelompok. Saya sering mengingatkan saya sering mengingatkannya Buya ya. tetapi tidak dihiraukan. Mohon penjelasannya Buya, saya harus bagaimana lagi? Syukran kathir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada penelpon masuk, kita coba angkat ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Pegambiran. Oh, dari iya. Pegambiran, mangga pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Buya keluarga. Amin, amin, amin, amin. Khususnya kru Radio P yang kemarin mirata yang pertama. Baik. Uh, ini saya, saya mau tanya <clears throat> masalah uh, Islam kan mengenal adanya hukuman ini apa? Hukuman potong tangan, mm -hmm. tambuk, dan yang lainnya. Tapi kenapa hukum tersebut kok tidak diberlakukan sekarang? Padahal mm -hmm. kita kan sebagai umat Islam kenapa hukum, apa dasar dasar hukumnya Islam kok memperlakukan hukum begitu dan apa hikmahnya untuk dalam kehidupan kita cukup sekian ya buat kita oh. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ada sahabat kita yang tadi ada di Begambiran. wilayah Begambiran ya, -ha. baik Bu ya, mungkin kita nantikan lagi satu penelpon ya. Barangkali kita coba nantikan satu penelpon berikutnya di 0233 eh sudah ada yang masuk. Baik, ya. kita angkat saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Kang Yudi. Dengan Yudi Jatela, iya. Iya, baik Kang Yudi, silakan oh, pertanyaan. Iya. Uh -huh. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang apa yang disampaikan oleh Buya yang kemarin acara milad pas apa sahabat radioku yang pertama tuh. Oh, iya. Buya menjelaskan tentang uh, kita itu jangan ikut kegiatan sosial kalau tidak ada agama apa uh, di dalam agamanya gitu. Oh. Itu mm. kan sangat mm, sungguh rugi gitu. Hmm. Nah, biasanya kan dalam acara 17 Agustus itu tuh uh, gimana ya? Biasanya acara-acara agama tuh di belakang kan itu ya. Hmm. Yang diutamakan hmm. malah ya maaf biasanya tuh semacam lomba-lomba joget, musik-musik dangdut seperti itu tuh ya. Apa kita tetap harus ikut dalam agamanya gitu. Tapi agama itu malah di belakang kan gitu ya. Misalkan contohnya lomba ngaji seperti itu. Hmm. Ya, terus yang kedua kemarin Buya menjelaskan juga ketika kita berkeinginan menikah, kita hmm. harus menyempurnakan keimanan kita. Nah, salah satunya kan tentang perubahan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana masalah solusinya? Saya kan ya udah dengerin radio ulama ya kegiatan kerja hmm. Islam lama tapi merasa kayak belum ada perubahan tuh minta solusinya gitu ya uh-huh. apalagi saya mau nikah gitu Baik. Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Yudi di Kasela ya. Baik Bu ya, mungkin kita jawab dulu pertanyaannya dari tiga pertanyaan yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama dari Zahro ya, ya di Lumajang tentang menanyakan bagaimana beliau punya saudara ya saudari apa saudari perempuan dia kuliah di salah satu universitas Lumajang dan sering keluar dengan teman laki-laki Bu ya. Katanya mohon penjelasan mohon penjelasan Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim saudari Zahra yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amin. dijaga oleh Allah seperti halnya keinginan saudari Zahra untuk menjaga saudarinya Amin. maka pasti yakinlah bahwa Allah akan menjaga anda kemudian uh, yang perlu kami sampaikan tadi minta uh, petunjuk seperti apa yang harus iya. dilakukan iya. yang pertama hadirkan permohonan yang banyak kepada Allah tidak cukup ternyata kita mengajak atau mengingatkan orang dengan lidah kita. Khawatir kita itu hanya menampilkan kesombongan kita yang merasa sudah lebih baik dari dia. Padahal kita belum tentu menginginkan kebaikan yang sesungguhnya. Jadi cara mengajak yang benar itu sebelum kita melakukan dengan tindakan dohir, mengingatkan dan menegur, memohon kepada Allah. Dan itu luar biasa yang bakal merubah jadi Anda banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kecemburuan Anda sudah benar dan mengingatkan Anda barangkali harus dengan tidak boleh bosan dan tidak boleh putus asa. Adapun keharamannya sudah sangat jelas apalagi untuk belajar bersama uh, alasannya dikemas bersama akan tapi nanti bagaimana selanjutnya? Itu tanda kekhawatiran Anda. Memang kita tidak boleh menuduh orang dengan zina dan sebagainya. Tetapi kekhawatiran ini kan makna kecintaan, takut terjadi apa-apa. Dan hati-hati berduaannya lelaki dengan perempuan itu diharamkan biarpun untuk mengajar Al-Qur'an ya. Iya. Tidak boleh boleh berduaan biarpun untuk ngajar Al-Qur'an apalagi ngajar ilmu yang lainnya. Jadi harus perhatikan. Jadi kecemburuan Anda sudah benar Saudari uh, Zahra uh, tinggal uh, Anda tidak boleh bosan yang yang kedua tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan dan ingatkanlah dengan bahasa kasih dan cinta. Kemudian setelah itu Anda mengambil cara yang paling bagus yang paling paling lembut. Mungkin ada dua hal yang harus Anda mengerti bahwa di dalam menyampaikan kebenaran, yang pertama adalah Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Bukan di saat Anda melihat dia melakukan kesalahan, tapi serta-merta Anda tegur saat itu. Jadi kadang Anda harus memilih waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Barangkala Anda bisa minta tolong kepada orang yang bakal didengar oleh dia. Atau mungkin Anda mengirimkan surat yang manis, yang bagus. Jadi ini kadang-kadang kita terburu-buru Anda melihat orang salah langsung kita ingatkan di saat itu malah menjadi musuh kita atau kita harus mengingatkan dengan lidah kita sendiri khawatir pertama kita tidak ikhlas kedua kadang-kadang masalah kedudukan mungkin kita adik dia lebih tua atau sebagainya itu penghalang juga jadi yaitu ingat bahwasanya kebenaran tidak harus diucapkan saat itu itu yang pertama yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah anda sendiri dan yang penting anda menginginkan dia baik itu adalah kemuliaan bagi anda dan semuanya dari kita harus pakai prinsip semacam itu dalam menyampaikan kebenaran berdoa Yeah. Yang pertama, yang kedua adalah berusaha dengan bermacam-macam cara yang baik tentunya. Kemudian harus kita fahami dalam menyampaikan kebenaran dengan dua hal tersebut. Wallahu alam bishawab. Baik. Mudah-mudahan sahabat Zahra ya bisa uh, terpuaskan dengan jawaban Bu yang tadi disampaikan. Yeah. Baik, kemudian Bu ada pertanyaan tentang hukum katanya bahwa hukum potong tangan, cambuk dan lain-lain. Kenapa hmm. di saat ini tidak digunakan Bu ya padahal banyak manfaat. Eh, hukum itu kan hukum Islam hukum yang paling adil yang paling tepat di saat tidak di saat, saat diterapkan di Indonesia karena memang negara kita bukan negara hukum Islam jadi tegakkan hukum ini Masya Allah sungguh keamanan sekarang apa yang tidak terjadi apa sih nggak terjadi kejahatan di Indonesia kita pernah barangkali kita pernah menyebut masa jahiliyah pada zaman Nabi ya zaman masa jahiliyah zaman ngeri zaman doa tetapi ternyata kejahilian saat ini lebih dahsyat dari saat itu. <laughs> Zaman jahiliyah itu walaupun ada terjadi adalah bapak membunuh ah, anak. perempuan. Tapi sekarang ibunya penyekik anaknya juga ada. <laughs> Banyak bu ya. Banyak ya. Kalau uh, uh, kejadian dalam zaman zaman jahiliyah adalah terjadi perzinaan. Tapi tidak pernah terjadi sejarah seorang bapak mencinai anaknya tidak ada. Hah, tapi di negeri kita, masya Allah, jadi kau jahilihan kita itu lebih dasar. Lebih dasar. Kenapa itu semuanya? Karena tidak ada syariat Nabi Muhammad ya. Hmm. Zaman jahiliyah. Setelah itu ada Islam syariat Nabi Muhammad sungguh membawa kemaslahatan. Adapun masalah potong tangan, kenapa tadi hikmahnya? Kenapa harus ada potong tangan seolah mengerikan? <laughs> potong tangan itu adalah untuk menjaga hak. Kalau orang tidak menghargai hak orang lain, misalnya, tapi semuanya ada nisabnya. Nisabnya adalah rubuk uh, rubu ah, ah, rubuk dinar. Rubuk dinar itu adalah dari nisabnya zakat itu dibagi 20, dibagi dibagi 4 lagi. Nah, jadi nisabnya zakat dibagi 20 dibagi 4. Jadi kalau nisabnya zakat berapa? Jika nisabnya emas adalah anggap saja 20 eh, 30 juta hmm. bagi 20 itu berapa? 30. 30 juta bagi 20 adalah mungkin ada uh, eh, 1 juta lebih. 1 juta lebih bagi 4. Uh, 300 350. Jadi kalau iya. ada orang mencuri uang nilainya lebih dari 300-an 400, maka dia boleh dipotong tangannya. mm. Kalau lebih kurang dari itu hanya ditakzir saja. Nah, kenapa seperti itu? Kok kok kejam sekali? Oh, bukan. Kalau tidak mencuri juga tidak dipotong kan? Kejam bagaimana? <laughs> Kalau tidak mencuri tidak dipotong dan itu pun prosesnya tidak setiap orang dituduh langsung dipotong harus ada pembuktian dan sebagainya. ya. Tidak boleh hanya misalnya ada orang jahat ya, orang jahat tiba-tiba memasukkan barang ke lemarinya orang lalu dipotong tangannya. Jadi ya, tidak dong. Harus ada proses yang yang harus teliti hati-hati. Dan kemudian kenapa kok harus potong tangan? Karena apa? Itu tangan tidak bisa menghargai miliknya orang lain. Yang berani mengambil 300 ribu tidak mustahil suatu ketika mengambil 10 juta. Karena permasalahannya bukan masalah tangga, masalah masalah mengambilnya itu, tapi amanah di hatinya sudah tidak ada. Dia masih jadi orang kecil, tapi kalau sudah menjadi pejabat, menjadi orang besar, ini bisa mengembat yang banyak itu. Makanya diberi pendidikan saat itu. Kalau ini hukum dijalankan sudah sungguh tidak ada yang namanya pencurian aman itu. Kemudian masalah perzinaan, orang harus dicambuk karena itu adalah kehinaan. Dicambuk <laughs> kemudian ada orang harus hukum kisos, hukum bunuh. Itu adalah keadilan. Walakum fil kisos haya. Di kisos sendiri itu adalah menghadirkan kehidupan. Sehingga orang tahu kalau dia membunuh, bakal dibunuh, dia akan undur diri. Daripada aku nanti dibunuh, mending gak usah lah. <laughs> Sak marah-marahnya kayak apapun. Iya. Ini yang harus difahami. Ada negeri-negeri yang katanya mempertahankan hak asasi manusia. Islam tidak benar. Masa ada hara hukum bunuh? Hukum bunuh itu adalah men men menodai hak asasi manusia. <laughs> ya, kami katakan kepada orang yang sok pandai itu, Pak, apa yang lebih adil tentang hukum bunuh? <laughs> Anda tidak merasakan keluarga Anda yang dibunuh Anda bisa ngomong begitu Coba kalau istri Anda yang tercinta dibunuh Lalu dibayar 10 juta boleh? Anak <laughs> Anda yang Anda cintai dibunuh Boleh bayar 10 juta? Masuk penjara Saya ingin membunuh anakmu yang tercinta Biar saya masuk penjara 3 hari 3 tahun Cukup ya. Anda karena <laughs> tidak merasakan itu Islam itu memandang orang yang kena musibah bukan yang itu ya. <laughs> anda melihat dari jauh ya, ah, itu ini. Jadi Islam itu sangat indah, sangat adil. Maka kalau ada penerapan syariat Islam, syariat Islam jangan dilihat sepotong, motong tangan saja. Lah orang motong tangan ya nggak bener dong kalau nggak ada sebab. Orang dicambuk ya nggak bener kalau tidak ada sebab. Orang dibunuh haram nggak ada sebab. Lah ini si pembunuh kalau tidak dibunuh diapain lagi? Nunggu bunuh lagi. Seperti yang ada di negeri kita gara-gara televisi channel televisi kakak beradik berantem sampai mati. Oh, ini macam-macam di Indonesia itu lihat. Di negeri yang mohon maaf Islam negara apa hukum Islam berusaha untuk diterapkan biarpun biarpun biarpun belum semuanya. Itu jarang terjadi pembunuhan selama kita sekolah waktu itu. Tidak pernah ada terjadi mendengar kita tidak pernah mendengar adanya pembunuhan. Tapi di negeri kita itu setiap berapa menit ada pembunuhan. Wah, ada lagi di acara televisi pembunuhan sana, pembunuhan sini. Unik-unik. Hah, persebabnya adalah macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada hukum Islam, hukum syariat Nabi Muhammad SAW sehingga nyawa tidak ada harganya. Hanya nyawa harganya senilai kasur, senilai <laughs> meja, senilai ini. Gara-gara iya. itu semua berantem. Gara-gara tempat parkir rebutan, bunuh-bunuhan. Ya, Hah, itu karena apa? syariat Islam adalah direndahkan maka manusia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayo nah, ya kita angkat nah, nah kalau kita belum bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad maksudnya belum diterapkan di negeri kita tapi minimal kita membanggakan syariat Nabi Muhammad kalau ada yang kurang jelas kenapa syariat Nabi Muhammad ada ini kita sebutkan hikmahnya Ulama sudah menjelaskan hikmah syariat Nabi Muhammad semuanya mulia indah karena untuk menjaga kemanusiaan yang sesungguhnya bukan hak asasi manusia. Itu bukan hak asasi manusia, hak asasi manusia yang benci kepada Islam. Itu saja. Lihat di saat terjadi seorang muslim mencabut kalung salib di sebuah negeri. Itu heboh. Tapi coba ada jilbab diinjak-injak ada yang membela? <laughs> Hah? Islam memang selama ini memang betul-betul digencet. Itu pun hen, hen, eh, eh, eh, herannya ada sebagian kaum muslimin mencoba ikut merendahkan kaum muslimin, bakal direndahkan oleh Allah itu manusia. Baik. Ada lagi tadi. Baik, ya, ada satu pertanyaan lagi dari Yudi Dikasela katanya ketika berkeinginan menikah katanya bu ya dianjurkan untuk bisa meningkatkan keimanan sampai bisa merasakan perubahannya bukan eh, nah. apa, eh, bener begini jadi kami kemarin bertanya selama anda bergabung dengan radio ini sudahkah anda menemukan perubahan pada diri anda jika Anda belum menemukan perubahan, barangkali niatnya salah atau kurang benar dalam mendengar. Bukankah Anda bergabung dengan radio ini untuk merubah akhlak Anda? Baik, itu harus jadi evaluasi karena kebetulan kemarin acara milad kan? Milad Asper, ya. Maka harus ada evaluasi tambah baik atau tidak, tambah sujud atau tidak, tambah sholat atau tidak, tambah ini mana baik. Ini satu permasalahan. Jadi harus ada perubahan dong. Hmm. Kemudian sisi lain masalah pernikahan memang berusahalah untuk mempermudah urusan pernikahan karena apa pernikahan itu adalah menyempurnakan iman <laughs> jadi dengan menikah itu orang menyempurnakan iman artinya kalau kok apakah eh, kalau kurang kalau tidak menikah sementara sahwat bergolak iman bisa tercabut sewaktu-waktu dengan berzinaan dan yang lainnya dan yang lainnya maka menikah adalah suatu kemuliaan maka untuk menyempurnakan <laughs> kesemua iman anda anda menikah, menikah. anda ingin menikah mempermudah urusan pernikahan cari orang yang penting soleh bukan yang penting Eh, yang penting yang lainnya yang penting orang itu baik rezeki bakal diberi oleh Allah yakunu fuqara yakunihumullah Allah sudah berjanji bahwasanya yang menikah karena Allah biarpun dia fakir Allah akan kasih fulus kasih duit nanti nggak usah pusing setelah itu karena menjamin Allah bukan Pak Gubernur atau bukan Pak Presiden tapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala maka menikahlah maka bahkan kami kami guyonan tapi serius tuh ayo kawin masal di sini <laughs> kawin masal di lembaga pengembangan dakwah al-baca Ah, baik baik ya uh, kita sambil menunggu uh, penelpon berikutnya kami bacakan ada SMS dari 1441 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ah, Ustaz dari hamba Allah katanya di Jember mau tanya hukumnya perempuan yang pakai cadar yang oleh keluarganya ditentang habis-habisan karena kayak istri teroris katanya Bu ya. iya, iya. Tapi perempuan tersebut tetap bersikeras untuk tidak mencopot cadarnya karena dia ingin taubat dan ingin bersama Siti Fatimah Zahra dan mematuhi suaminya. Baik, sudah ada penelponnya masuk, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Royan. Dari Bapak, Bapak Royan di di Bodelor. Di Bodelor, Mangga. Persilakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah burung. Orang memelihara, memelihara burung yang liar itu hukumnya bagaimana, Bu ya? <laughs> memelihara burung liar, Pak ya? Iya. Mm, Sama sekarang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab satu pertanyaan lagi ya. Iya. Satu pertanyaan lagi dari sahabatku yang via telepon kami nantikan. Atau kalau tidak ada kita bacakan lagi satu SMS. Iya. Baik, ada SMS dari sahabat Taripin ya, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Buya, katanya jika berpergian yang jauh yang bersifat sunnah seperti berziarah katanya, yang tidak ditemani oleh mahramnya tapi ditemani para tetangga ataupun sahabat yang baik dan bisa menjaganya maka hukumnya bagaimana katanya Bu ya. Hmm. Baik Bu ya, sudah ada tiga penanya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bu. Ya. Pertama ya. tadi apa? Tentang masalah cadar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di benang merah ini sudah pernah dibahas masalah cadar panjang lebar, mungkin perlu diputar kembali. Uh-huh. cadar itu adalah suatu kemuliaan, tidak bisa dibungkiri. Perbandingannya begini misalnya perempuan solehah pakai cadar dan perempuan solehah yang nggak pakai cadar tapi pakai tentunya pakai jilbab yeah. ya, uh -uh. pakai jilbab saja tidak pakai cadar. Yang satu pakai cadar, menutup aurat menutup aurat. Yang satu hanya wajahnya dibuka, tangannya dibuka. Yeah. Yang satu pakai cadar. Kalau sama-sama ilmunya sama, keakhlaknya sama, maka yang pakai cadar tentu lebih bagus. Lebih bagus. Cuman kadang ini provokasi orang yang anti cadar. Mm. Sekarang coba perbandingannya, orang nggak pakai cadar, tapi Masya Allah matanya menjaga hatinya bersih Dengan orang yang pakai cadar hatinya busuk bagusan mana Yang cara membandingkannya salah <laughs> Itu kurang ajar Orang yang dolim kepada urusan cadar Cadar adalah agama Bukan kebiasaan seperti ini katakan oleh orang-orang liberal Cadar adalah agama Syariat Kemuliaan Nah, ini adalah suatu kemuliaan. Kalau orang bisa berjadar, alhamdulillah. Cuman yang tidak pakai jadar, yang penting menutup aurat itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas yeah. bagaimana perkataan ulama di dalam hal ini. Memang jumhur ulama, iya. Hab syafi'i, jumhur ulama mengatakan jadar adalah wajib. Sudah kita bahas kemarin. Iya. Jumhur ulama mengatakan jadar adalah wajib. Tapi ulama yang sudah kita datangkan hujahnya panjang lebar, ada yang mengatakan jadar itu adalah sunnah. Jadi antara sunnah dengan wajib. Dan itu juga ulama kemarin sudah kita bahas barangkali memang perlu diutar kembali iya, tolong barangkali iya. cadar nanti iya. kebetulan yang dari dari Jember dan yang lainnya bisa mengikuti karena panjang ini pembahasannya panjang supaya tidak hmm. jadi fitnah ya. Karena hmm. sekarang ada orang ekstrim merendahkan orang bercadar sisi lain yang bercadar merendahkan yang tidak mau pakai cadar. Hmm. Nah, ini adalah merendahkan itu sendiri penyakit lebih busuk daripada ha, cadar dan bukan cadar ya, yeah. anak-anak. Jadi pakai cadar adalah kemuliaan nomor satu. Tapi akan tetapi pendapat ulama yang lain juga ada bahwasanya cadar tidak wajib hanya sunnah. Yang penting menutup uh, menutup uh, anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. tangan. Maka selagi ini adalah perbedaan ulama, seharusnya kita luwes-luwes saja. Ya, kalau ingin duduk dengan Sayyidat Fatimah Zahra tidak pakai cadar pun bisa akan hatinya bersih, meniru Sayyidat Fatimah Zahra, punya budaya rasa malu dan sebagainya. Jangan sampai kita itu bercadar lalu merendahkan orang yang tidak bercadar. Ketahuilah, jika ada orang tidak bercadar, ya, itu seandainya jika orang tidak bercadar, ini yang bercadar tapi merendahkan. Merendahkan itu busuk sekali. Apalagi orang yang tidak bercadar merendahkan orang yang bercadar. Sudah <laughs> tidak bercadar merendahkan orang yang bercadar. Ini busuk di atas busuk lagi. Orang yang bercadar merendahkan yang tidak pakai cadar berjilbab padahal ini perkataan para ulama di sini ini adalah juga tidak dibenarkan baik ini adalah masalah-masalah hilaf ya di dalam hal ini jadi cadar itu antara sunnah dengan wajib hmm. jadi kalau tadi ada orang yang ingin mempertahankan yang namanya cadar jika bukan perintah yang menjadi wajib misalnya suaminya menginginkan dia pakai cadar selagi tidak ada perintah dari suami seharusnya dia akan melihat situasi dan kondisi apalagi orang tua Mohon maaf, jika orang tua menginginkan dia melepas cadar sementara tidak benturan dengan suaminya, ketahuilah perintah orang tua ada hal-hal yang semacam itu perlu dipatuhi karena ini adalah irama mematuhi kepada orang tua adalah wajib. Iya. Barangkali orang tua tidak nyaman, takut anaknya dibilang teror dan sebagainya. <laughs> Memang ada orang pakai cadar ngerusak. Tapi ingat, jangan semua pakai cadar dibilang perusak. Nah, untuk bila ini merendahkan orang bercadar. Bercadar adalah mulia apapun bentuknya. Jadi kalau ada wanita yang semacam itu, barangkali dia harus uh, evaluasi kembali, menengok kembali kira-kira masalahnya seperti apa. Jangan sebab apa? Kalau beragama sudah menjadikan dia susah, itu menjadi bab riak nanti atau bab sombong. Wah, saya bisa ber saya uh, bertahan. Padahal ini adalah masalah sunnah dan yang wajib yang mengatakan wajib katakan wajib kenapa anda tidak menurun ke turun sedikit menjadikan sunnah untuk menjaga keluarga dan sebagainya adik-adik anak-anak semuanya teman-teman dan sebagainya selagi yang penting adalah bagaimana anda menjaga hati anda akhlak anda dengan bercadar yang bagus bagus tidak bisa dipungkiri akan tapi apakah tidak bisa menjadi waliullah kekasih Allah waliyah jika seorang wanita tidak pakai bercadar yang penting sudah menutup aurat oh sangat bisa dan ini pendapat kataan ulama semuanya ini ada pun masalah hujah bukan di sini tempatnya adalah masalah benang merah nanti habis di situ. Jadi ini perbedaan ulama dua. Yang nggak benar adalah ini mohon maaf ya. Sekarang uh, yang tidak benar yang mengatakan cadar tidak apa eh, jilbab tidak wajib itu orang sakit ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah yang disepakati. Kalau berjilbab itu disepakati dan yeah. upayakan jilbab yang besar supaya lekuk tubuhnya tidak terlihat menutup, karena iya. lekuk tubuh itu memang sudah menutup aurat tapi masih melanggar salah satu riwayat dari Nabi Muhammad kasiat ariat pakai baju tapi kayak telanjang masih membangkitkan syahwat orang. Jadi hasil jilbab yang benar termasuk leher harus ditutup ya. Iya. Kemudian yeah. betis harus ditutup. Kemudian jangan pakai yang ketat dan sebagainya demi kesempurnaan di dalam Anda ber, ber uh, mengabdi kepada Allah. Kalau ada kekurangan semoga Allah mengampuni. Ada kekurangan sesaat adalah leher terlihat. Barangkali baru mengerti besok. Kemudian mungkin ada di antara para pendengar yang masih punya celana ketat dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kemudahan suatu ketika amin, dikasih amin, duit yang banyak amin, sehingga bisa beli beli baju-baju yang bisa menutup secara benar. Adapun nanti celana-celana itu dinadari saja. Kalau saya sudah beli baju yang bagus akan saya jadikan keset dan sebagainya. Wah, Anda mulia. <laughs> Tapi ingat ini semuanya. Ingat bagi yang sudah bagus berpakaian tidak boleh merendahkan yang belum bagus sebab merendahkan itu penyakit. Hati lebih busuk dari penyakit Lohir wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih uh, buat sahabatku yang ada di Jember sana. Semoga bisa terpuaskan dengan jawabannya dari Buya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya Bu ya dari Bapak Royan di Wadelor katanya tentang memelihara burung liar itu bagaimana hukumnya Bu? Tidak ada masalah karena ada dalam bab haji itu disebutkan bahwasanya ada beberapa binatang yang semula liar menjadi binatang jinak ya. Mm -hmm. nah, jadi boleh memelihara binatang liar asalkan dikasih makan jangan dibiarkan. Sebab di dalam bab-bab dalam riwayat-riwayat dalam bahkan di dalam di zaman Nabi sendiri ada binatang liar yang akhirnya menjadi binatang jinak yang dipiara. Cuman barangkali yang dipertanyakan ini ada. Kalau ada orang punya binatang liar lalu dipiara, di saat ia melaksanakan ibadah haji harus dilepar, dilepas dari hak miliknya. Oh. Karena apa? Nanti akan kena denda nanti. Seperti orang menangkap binatang liar, sebab orang menangkap binatang liar di dalam keadaan haji itu tidak diperkenankan. Ini barangkali yang ditanyakan dia pernah mendengar mendengar yeah. sering sering bahasanya Alimadi. <laughs> Ah, Jadi kalau kita punya binatang liar di sini harus kita pindah miliknya. Kita berikan kepada istri dan anak kita dan sebagainya. Yang penting waktu melaksanakan ibadah haji tidak punya binatang liar yang uh, ah, binatang binatang liar yang masih di dalam rengkuhannya, di ah. dalam hak miliknya. Itu saja permasalahan. Ya. <laughs> ya baik. Baik Bu ya, ada yang selanjutnya Bu ya dari sahabat Arif ya mm -hmm. tentang berpergian jauh bersifat sunnah seperti ziarah katanya yang tidak ditemani oleh bagi mahrum. wanita tadi sudah dijelaskan mm. bahasanya seorang wanita yang berpergian jauh jika tanpa dibarengi dengan mahram hukumnya adalah haram jadi tidak usah di eh, anda kan pengen mencari keridhaan Allah kalau urusannya ziarah wali songo, ketahuilah jika anda seorang wanita pengen ziarah wali songo, lalu tidak ada mahram, kerinduan anda sudah cukup sampai kepada mereka ke, ke, kepada ziarah. Cukup anda berdoa di dalam kamar anda yang sempit Allah akan berikan kemuliaan kepada anda. Intinya beribadah kepada Allah jangan dicampuri dengan hawa nafsu. Ya, jangan sampai wah yang penting nih kadang-kadang sudah berubah. Jadi itu adalah tetap disepakati oleh para ulama itu adalah hukumnya haram ziarah sunnah. Ya, ya. sunnah ya sunnah yang melebihi daripada eh, uh, 80 kilo, 80 kilo ya. itu adalah diharamkan jika tidak ditemani dengan mahram biarpun ditemani oleh sahabat perempuan yang baik atau, atau sahabat laki-laki yang baik jadi haram segerombolan tetap punya. segerombolan tetap yang ya. boleh itu dalam mata Imam Syafi'i iya. kan hanya yang wajib saja tadi ya. itu iya. baik ya. wallahu a'lam bisawab hmm. Baik Bu ya mungkin masih bisa menjawab satu pertanyaan Bu. Baik. Uh, ada pertanyaan dari Ibu Nur Lela ini gue ya, kelihatannya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan sebenarnya dengan uh, tema kita yang telah eh, uh, sudah pernah dibahas, Bu ya. Uh, Bu ya juga semua pendengar yang semoga dirahmati Allah katanya. Maaf saya mau tanya. Jika ada seorang ibu yang memiliki lima orang anak katanya, laki-laki dan ia pernah menyusui anak tetangga yang perempuan. Saat itu ia sedang menyusui anak laki-lakinya yang ketiga, apakah jatuh mahram satu susuan? Hmm. Itu hanya dengan anak yang ketiga saja dengan semua lima uh, dengan semua lima anak tiri. ibu tersebut katanya. Hmm. Jika ada seorang wanita yang memiliki ayah tiri yang sudah dukhul katanya Bu ya dengan ibu dari si wanita tersebut, apakah ia dengan ayah tirinya itu akan menjadi mahram atau uh, dan juga tidak batal wudhu. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Eh, tadi kami sebelumnya masalah wanita yang oh. tidak boleh bepergian sunnah ya. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin di antara para pendengar yang punya kegiatan yang semacam ini pergi jauh ya, hmm. mungkin ada pergi, mungkin dari Jember ke Pasuruan ya jadi dari Pasuruan ke Surabaya ke mana ke dari dari Pasuruan ke Semarang atau sebagainya atau dari Cirebon ke Jakarta punya kegiatan seperti ini sementara Anda tidak ditemani dengan mahram lalu gimana solusinya ketahuilah Allah Maha tahu sadari dulu bahwasanya kebenaran syariat ini dahulu itu yang paling penting setelah itu Allah akan mempermudah jalan yang paling gampang barangkali ada yang saat ini bekerja di Jakarta misal karena di Jakarta gajinya besar kalau di Cirebon tidak sehingga seorang perempuan setiap hari harus pulang balik, pulang balik mana? Ke Jakarta. Ketahuilah kalau Anda memohon kepada Allah, Allah akan pindah kepada oleh Anda. Gampang bagi Allah memindah Anda lalu diberi pekerjaan di Cirebon gajinya lebih tinggi lagi. Ayo pilih mana? <laughs> Jadi sekarang permasalahannya kita itu pasrah dulu kepada Allah. Jangan menentang Allah itu. Jadi kalau punya aktivitas Anda, akui itu salah dan minta ampun kepada Allah. Sadari dulu yang pertama bahasa syariat ini adalah benar. Yang kedua, Anda minta ampun kepada Allah. Kemudian minta solusi Allah berikan yang terbaik untukku ya Allah. Bisa saja Anda diberi oleh Allah rumah yang gede di Jakarta sehingga Anda pindah ke sana sama keluarga Anda. Anda tidak usah mundar mandir kayak begini. Ayo pilih mana? Mhm. Apa pilih jauh dari keluarga? Coba kita permasalahannya kita tuh picik memandang uh, uh, syariat Nabi Muhammad. Jadi itulah. Jadi Anda sadari minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepada Anda. Adapun yang ditanyakan dari Ibu Nurlela. Nah, ya. Jadi misalnya saya gambarkan lagi misal yang salah jelas seorang ibu mempunyai lima anak laki-laki lima anak laki-laki semuanya ya hmm. kemudian eh, sang ibu ini suatu ketika pernah nyusui hmm. anak laki-laki pernah menyusui anak perempuan anak perempuan tetangga hmm. asalkan memenuhi syarat anak perempuan yang disusui anak tetangga itu yang disusui adalah di saat umurnya belum mencapai dua tahun. tahun kemudian menyusuinya lima kali lebih ya hmm. lima kali paling sedikit maka saat itu anak perempuan itu menjadi mahram kepada semua, semua. anaknya sang ibu bukan pada anak yang ketiga bukan saja bukan anak yang ketiga saja semua Nah, hmm. semuanya itu selesai. Jadi mahram tidak boleh menikah nanti. Bu, jangan menyusunya kan barengan sama anak yang ketiga. Boleh dong dinikahi dengan anak yang pertama? Enggak boleh. Ya, <laughs> tetap tidak boleh karena itu adalah sama sesu sama sesusuan ya. Ah, jadi kalau cuma ya? satu dua tidak Bu ya ya. Nah, cuma satu susuan. Satu susuan dua, iya, tidak. Iya. Jadi harus lima kali menyusu. Ah, iya. Semuanya. Ya? <coughs> Terus yang kedua Bu ya, jika ada seorang wanita yang memiliki ayah tiri. Baik, jadi ah. ibu, Anda seorang Anda mempunyai seorang ibu, kemudian ibu Anda menikah dengan seorang hmm. laki-laki. Maka saat itu eh, laki-laki uh, laki -laki itu adalah bapak tiri Anda dan sepanjang hidup Anda tidak tidak boleh menikah dengan bapak tersebut. Yeah. Karena itu adalah suaminya ibu. Ibu. Nah, kemudian setelah itu, uh, setelah itu uh, bahkan bukan saja sampai tuhul, bukan sampai tuhul, kebaba menikahnya seorang laki-laki dengan ibunya. Uh -huh. uh, uh, itu bituhul, salah tuhul ya. -huh. Hmm. Kalau menikahnya seorang laki-laki dengan ibunya, maka dengan syarat dukhul baru nanti mahramnya akan terjadi. Yeah. Tapi kalau nikah dengan seorang anak Iya. ah walaupun ya. Nah, kalau seorang anak misalnya, maka biarpun hanya sekedar akad nikah itu sudah menjadi mahram dengan ibunya karena yeah. itu iya. kehormatan. Yeah. Jadi selagi sang bapak tadi sudah berdukul sudah mohon maaf bersenggama dengan ibunya, yeah. maka bagi anak perempuan tersebut benar-benar menjadi mahram hmm dan tidak boleh menikah setelah seandainya ibunya setelah itu meninggal, tidak boleh menikah, dengan bapak dan tidak batal wudhu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Dan Baik. madhab yang lain juga tidak batal wudhu. Maksudnya menurut madhab Imam Syafi'i yang mengatakan batal uh, ah. wudhu antara menjadi tidak batal karena mahrum Mahram. Hmm, baik. Baik. Baik. Baik sahabat Nura, semoga bisa terpuaskan ya dengan jawaban yang tadi disampaikan oleh Buya. Dan akhirnya sahabat, eh, mohon maaf karena waktu sudah mendekati ujung ya. Kita tinggal saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 6 lewat 56 menit ya. Tinggal sisa 4 waktu ke depan. Oleh karena itu, kita akan melangkah ke sesi yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan langsung ditutup dengan doa oleh guru kami Buya Yahya ya, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ya Allah berikan kepada kami keinsyafan ya akan keagungan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah biarpun kami masih banyak kekurangan untuk melaksanakannya. Amin. Belum sempurna dalam menjalankan syariatmu akan Amin. tapi ya Allah jadikan sempurnanya syariatmu di hati kami terlebih dahulu ya Allah Jangan sampai ada di hati kami pengingkaran, perendahan terhadap syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Amin, ya Allah. Karena yang merendahkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad adalah kekafiran keluar dari agamamu yang akan Amin. jauh dari surgamu ya Allah. Amin. Maka berikan kepada kami semua yang mendengar acara ini ya keinsyafan akan agungnya syariat kekasihmu Nabi Amin, Muhammad. Ya Allah. Dan jauhkanlah ya Allah. Dan di saat kami bisa menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, jauhkan kami dari merendahkan bagi orang yang belum menjalankannya. Amin. Akan tapi jadikan kami orang yang rindu untuk menyampaikan kepada mereka ya Allah dengan Amin. cara yang bagus ya Allah, dengan Amin. cara yang yang yang yang bakal mereka terima dan bimbinglah kami ya Allah untuk membawa mereka kepada kebenaran ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah muliakan wanita-wanita kami ya Allah dan jadikan kami lia kaum pria yang bisa memuliakan wanita kami ya Allah dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang mulia di hadapanmu di dunia dan di akhir jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah jauhkan kami dari sebab kenistaan ya Allah ya Allah jika ada di antara yang mendengar suara ini mendengar acara ini ya ada di antara mereka wanita-wanita yang masih melanggar dari apa yang kami sampaikan kami mohon berikan kemudahan kepada mereka sehingga mereka tidak harus bepergian sendiri sehingga perlu ditemani oleh orang-orang orang yang mereka cintai dari mahramnya. Jika ada di antara kami ada wanita yang harus pergi jauh ya Allah, mencari rupiah, mencari uang lalu meninggalkan mahramnya tanpa Amin. ditemani mahramnya. Ya Allah, kiringlah dekatkan mereka mereka pada mereka rezeki yang halal Amin. Ya yang sehingga mereka rezeki yang mudah sehingga mereka tidak harus meninggalkan jauh rumahnya, Amin. tidak harus meninggalkan jauh keluarganya. Ya Allah, ya berikan segala kemudahan di dunia Amin. sebagai mukotimah kemudahan kelak di akhirat Amin. di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan Amin. kami di dunia dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, saja dia ah, jika ada yang sakit sembuhkan, Amin. yang hmm. punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami ya Amin. ya Allah. Ya Allah jadikanlah ya Allah Amin. berikan kepada kami mudah kemudahan untuk Amin. mengucapkan kalimat yang benar dan jadikanlah Amin, ya kebenaran Amin. yang kami ucapkan ini akan didengar orang lain sebagai kebenaran Amin. ya Allah dan jauhkan Amin. kami dari salah faham lalu Amin. jauhkan kami dari salah mengucapkan Amin. dan ya jauhkan Amin. kami semua dari salah mendengar Amin. ya Allah dan jauhkan Amin. kami semua dari salah memahami ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar, Amin, pemahaman ya yang menghantarkan Amin.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 Alhamdulillah. Siratul Mustaqim. Baik sahabatku dimanapun anda berada kita sudah sampai pada penghujung acara ya Kang Ozi iya. ya. Nah, sungguh indah Luar dan biasa. sungguh sempurna ya syariat Rasulillah Rasulullah iya. sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin satu catatan dari guru kami Bu Yaya ya. Jangan sampai kita merendahkan syariat. Artinya jika di saat kita belum bisa melakukan melaksanakan satu syariat kita Rasulullah dan maka ya. kita mengakui bahwasanya kita ya. adalah salah. Ya ya jadi dan artinya kita, kita meminta terus Kang meminta ya. terus untuk bisa ya, selalu menyempurnakan ya. menyempurnakan ya, ya iman kita yaitu dengan cara taat kepada syariatnya iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik sahabatku, dimanapun anda berada, Ozan ucapkan banyak terima kasih ini buat sahabatku. Yeah. Baik yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya ya di Ciayu Majakuning yang mendengarkan langsung via radio kami ataupun mungkin di beberapa wilayah lainnya seperti di Lumajang, di Lubuk Linggau ya, di yeah. Bontang ya. Ozan ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Semoga Anda akan mendapatkan kebaikan di hari ini karena Anda mengawali dengan sesuatu yang, yang baik. baik. Ya. Dan akhirnya saya Ozan Fauzan dan saya Ozi Fauzi pamit undur diri dari ruang dengar sahabatku semua.